Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian Pada pembahasan kali ini Insya Allah kita akan membahas Ahwalun nafsi wa muhasabatuha Keadaan-keadaan jiwa dan muhasabahnya di mana penulis menjelaskan di sini tentang jiwa, tentang muhasabah, tentang macam-macam nafas, tentang macam-macam jiwa. Ada jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang lawamah, nafsun lawamah, ada juga nafsun ammarah. Di mana penulis insyaallah akan menjelaskan masing-masing sifat dari macam-macam jiwa tersebut. Qala al-muallif ittafaqu as-salikuna ila Allah ala ikhtilafi turuqihim wa tabayyuni sulukihim ala anna an-nafsa qati'atun baina al-qalbi wa baina al-wusul rabb Telah sepakat orang-orang yang melalui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala berdasarkan perbedaan cara mereka dan perbedaan metode yang mereka tempuh bahwa jiwa itu merupakan qati'atun bainal qalbi wa bainal wusul ila rabbi merupakan pemutus antara hati dengan al-wusul ila rabb antara hati dengan perkara yang bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wa annahu la yadkhulu alaihi subhanahu wa la yusilu ilaihi إلا بعد إماتتها وتركها بمخالafatiha wa dhafara biha bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak, tidak akan masuk kepadanya dan tidak akan sampai kepada hati tersebut kecuali setelah ba'da imamatatiha matinya jiwa tersebut ya dan wa tarkiha bi mukhalafatiha wa dhafar biha maka di sini penulis mengatakan kedudukan jiwa ini sangatlah penting karena dia adalah pemutus antara hati dan tersampainya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kismun dhafarat bihi nafsuhu famalakathu wa ahlakathu wa sara taw'an laha tahta awamiriha. Yang pertama manusia jiwanya menguasai dirinya. Sehingga kalau sudah jiwanya menguasai dirinya, nafsunya menguasai dirinya, maka famalakathu ahlakathu jiwanya tersebut, nafsunya tersebut akan membinasakannya. Dan menjadilah dirinya tau'an laha tahta awamiriha menjadi orang yang taat kepada nafsunya semua perintah yang diinginkan oleh nafsunya dia taati. Ini bagian yang pertama. Kemudian ada juga manusia wakis mumdafaru binufusihim faqaharuha fasarat tau'an lahum munqadatan li awamirihim. Ada juga manusia yang bisa menguasai jiwanya. Sehingga kalau sudah bisa menguasai jiwanya, maka jiwanya menjadi taat kepadanya nafsunya menjadi taat kepadanya, nafsunya menjalankan apa yang telah diperintahkannya. Maka di sini kita termasuk bagian yang mana? Apakah kita termasuk bagian orang yang dikuasai oleh nafsu kita atau kita bisa menguasai nafsu kita? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nafsu senantiasa mengajak orang kepada keburkaan Allah. Wa nafsu tad'u ila tughyan wa isaril hayati dunya wal rabbu yad'u 'abdahu ila khawfihi wa nahan nafsa 'anil hawa wal qalbu baina da'yain maka di sini nafsu senantiasa mengajak kepada atuyan yaitu melampaui batas dari perbuatan-perbuatan dosa dan nafsu senantiasa memilih dan mengutamakan kehidupan dunia sementara Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya agar takut kepada Allah dan melarang nafsu untuk terjerumus kepada hawa. Wal qalbu baina da'iyain yamilu ila hadha da'i marrah wa ila hadha marrah wa hadha mawdul mihna wal ibtila. Dan hati berada di antara kedua penyeru ini. Maka hati bisa condong kepada Allah Subhanahu wa taala satu saat dan juga hati bisa condong kepada seruan nafsu. Wa hadza maudiul mihna wal ibtila. Oleh karena itu hati ini merupakan tempatnya ujian dan tempatnya mihna wal ibtila yaitu ujian. Oleh karena itu kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sering kita ucapkan pada solat kita, Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, maka tetapkan aku di atas agamamu. Karena kecenderungan hati bisa menuruti nafsu atau menuruti apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwa hati anak Adam itu berada di antara dua jemari di antara jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah akan membelokkan maka Allah akan belokkan. Oleh karena itu senantiasa kita minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapan hatiku di atas di atas agamamu. Terkadang hati kita bisa ikhlas pada suatu saat kemudian berakhir dan berganti dengan ketidakikhlasan alias ria atau sumah dan lain sebagainya. Senantiasa berbolak-balik. Oleh karena itu, kenapa dinamakan dengan kolbun? Sebagaimana dikata oleh Ibn Hajar Asqalani, disamakan kolbun sumiyal kolbu kolban biha Dinamakan hati itu sebagai kolb karena senantiasa berbolak-balik. Oleh karena itu, Sufyan as sawri beliau mengatakan, ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih parah yang ada pada diriku dibandingkan dengan niatku karena dia senantiasa berbolak-balik. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar wajah dimanapun anda berada ketahuilah bahwa posisi hati ini sangat penting karena dia akan bisa cenderung kepada seruan Allah ataukah dia cenderung kepada seruan nafsunya. Karena hati berada di antara dua seruan ini, bagaimana penulis sebutkan di sini, wal qalbu baina da'iyain yamilu ila hadha da'i marratan wa ila hadha marratan. Jadi hati ini berada di antara dua penyeru, di antara nafsu atau seruan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang condong ke sana, terkadang condong kemari. Waqad wasafa Allah Subhanahu an-nafsa fil Qur'an bi thalathati sifat al-mutmainnah wal lawwamah wal ammaratu bis-su'. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat mensifati nafsu ini di dalam Al-Qur'an dengan tiga sifat. Yang pertama ada nafsu yang namanya an-nafsu al-mutmainnah nafsu mutmainnah. Yang kedua ada namanya al-lawamah yaitu nafsu lawamah. Yang ketiga wal ammaratu bisu, nafsu yang senantiasa condong kepada perbuatan buruk. فاختلف الناس wahida wa hadhihi وهذه laha am lil abdi salatatu anfus. Orang-orang berbeda pendapat apakah nafsu itu satu sementara ketiga nama tersebut merupakan sifatnya atau bagi setiap orang memiliki tiga nafsu atau bagi seorang hamba memiliki tiga nafsu tersebut maka yang benar adalah annahu la niza'a bainal fariqain fa inna wahidah bi'tibari dhatiha wa thalathatun bi'tibari sifatiha dan yang benar adalah tidak ada perbedaan di antara mereka yang mengatakan bahwa apakah nafsu itu satu atau tiga, sementara ada mengatakan sebagian besar dari al-fuqaha wal mufassirin mereka mengatakan bahwa nafsu itu satu sementara mutmainnah, lawamah dan ammarah bisu ini merupakan sifat-sifatnya. Apa yang maksud dengan an-nafsu al-mutmainnah? Idza sakanatin nafsu ila Allah azza wa jalla wa tma'annat bi dzikrihi wa anabat ilayhi wa ishtaqat ila liqa'ihi وأنست بقربه فهي مطمئنة وهي التي يقال لها عند الوفاة يا أيتها النفس المطمئنة irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apabila nafsu itu tenang bersama Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa tentram ketika dia ingat kepada Allah dan bertobat kepada Allah serta rindu untuk berjumpa dengan Allah dan dia merasa senang berdekat bersama Allah Subhanahu wa taala maka itulah namanya nafsu mutmainnah an-nafsul mutmainnah bagaimana dikatakan ketika meninggal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wahai jiwa yang tenang kembalilah engkau kepada Rabbmu radiyatan mardiyah dengan ridho maka jiwa yang tenang adalah yaitu nafsul mutmainnah jiwa yang senantiasa damai dan tenang ketika ingat kepada Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ingatlah kepada Allah Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Maka hati yang tenang, hati yang damai adalah hati yang senantiasa ingat kepada Allah, hati yang senantiasa rindu akan berjumpa dengan Allah, hati yang senantiasa dia dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hati yang tenang adalah al-mutmainnatul musaddiqah, hati yang tenang, hati yang damai dan al-musaddiqah yang membenarkan, membenarkan kabar-kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Qatadah huwal mu'min itma'annat itma'annat nafsuhu ila ma wa'ada Allah wa sahibuha yatma'innu fi bab ma'rifati asma'ihi wa sifati ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsihi وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم Qatadah berkata, dialah orang beriman, yaitu hati, nafsul mutmainnah ini adalah jiwanya orang beriman, di mana jiwanya tenang bersama ketika dia mengingat apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan oleh Allah dengan surga, dijanjikan oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang ada di surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annalahum jannat. Beri kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai dijanjikan bagi mereka bidadari. Maka itulah nafsu mutmainnah. Di mana sahibu hayat ma'innu fi babi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi. Tenang ya dalam hal apa? Fi babi ma'rifati asma'ihi Bagaimana tentang di sini diartikan oleh Ibnu Abbas al-musaddiqah yang membenarkan maka orang yang memiliki jiwa nafsu mutmainnah adalah orang-orang yang membenarkan fi babi ma'rifati asmahi wa sifatihi ila khabarihi alladhi akhbara bihi an nafsih wa akhbara bihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam maka pemilik nafsu mutmainnah di sini adalah orang-orang yang mengimani dan meyakini serta percaya dan membenarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama dan sifatnya tersebut baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yatma'innu ila khabarihi amma ba'da maut min umuril barzakh. Kemudian dia tenang hatinya, dia percaya sebagaimana tadi disebutkan mutmainnah al-musaddiqah al-mutmainnatul musaddiqah yaitu tenang dan percaya hatinya kepada apa? Kepada khabar-khabar, kepada berita-berita Allah Subhanahu wa taala tentang perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, yang terjadi dalam alam barazah baik itu pertanyaan mungkar nakir, baik itu nikmat kubur maupun siksa kubur, maka dikatakan bahwa seorang memiliki an-nafsu al-mutmainnah apabila dia memiliki keyakinan akan hal tersebut, memiliki keimanan akan perkara-perkara yang terjadi setelah kematian, maka banyak berapa orang yang tidak meyakini adanya perkara yang terjadi setelah kematian dari siksa kubur atau nikmat kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, maka orang tersebut tidak memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Maka jiwa yang mutmainnah ini dimiliki oleh orang beriman, Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbika ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi. Perhatikan di sini, maka hati yang mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, nafsu yang mutmainnah dikatakan adalah hati atau jiwa orang beriman yang dirinya tenang, jiwanya tentram, jiwanya, dirinya, nafsunya membenarkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan dan mengimani sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah dan juga dikabarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga jiwa yang nafsu mutmainnah ini adalah jiwa yang telah membenarkan kabar Allah tentang kejadian setelah kematian wa ma ba'dahu min ahwalil qiyamah hatta ka'annahu yushahidu dhalika kullahu ayanan iyanan adapun hati yang tenang tadi jiwa yang tenang tadi adalah jiwa yang beriman dan percaya terhadap kejadian setelah kematian termasuk juga kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan terjadi pada hari kiamat seakan-akan dia melihatnya dengan mata telanjang karena apa karena jiwa yang tenang tadi nafsu mutmainnah summa yatma'inu illa qadarillahi ala azza wa jal fayaslimu lahu wa yarda fala yaskhat wa la yashku wa la yatribu imanuhu maka jiwa yang tenang nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan ridho serta tidak marah dengan takdir Allah, tidak mengeluh dan imannya tidak goncang. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang kita alami, banyak perkara-perkara yang kita hadapi dari musibah-musibah yang ada, maka an-nafsu al-mutmainnah yang dimiliki seseorang ini akan bisa menghadapi semua persoalan yang ada. Ketahuilah semuanya tidak lepas dari takdir Allah, maka jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah ini, jiwa atau nafsu yang senantiasa meyakini adanya takdir Allah, semua kejadian, semua musibah termasuk yang sedang kita alami, yang sedang kita dengar berita-berita saudara-saudara kita mengalami musibah gempa bumi di Sumatera, di Padang, di mana saja itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah rawahu Muslim. Bahwa Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Maka jiwa yang tenang adalah jiwa yang tentram dan damai, percaya dengan takdir Allah. Dia jiwa yang senantiasa menerima dan ridho dengan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak marah, tidak tidak mengeluh dan tidak bergot tidak goncang imannya. Maka jiwa mutmainnah, nafsu mutmainnah ketika dia mendapatkan musibah, dia ridho. Dia tidak akan marah karena orang yang mendapat musibah ini sebagaimana dilihat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin ada empat macam orang yang mendapatkan musibah. Yang pertama atas takut ketika dapat musibah dia marah ya. Sobek-sobek baju, lempar gelas, lempar piring, ya. bahkan ada yang sampai mengucapkan kata-kata kufur. Bagaimana engkau ya Allah sudah aku mengerjakan apa yang kau perintahkan, aku sudah sholat, aku sudah ngaji, aku sudah begini dan begitu, tapi engkau masih memberikan musibah seperti ini. Naudzubillah min dzalik dalam keadaan seperti ini. Keadaan yang kedua, orang yang dapat musibah sabar. Orang dapat musibah sabar. Bagaimana Allah SWT berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sungguh kami uji kalian dengan sesuatu dari ketakutan, dari kelaparan, kekurangan jiwa dan harta. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang ketika dia mendapatkan musibah, dia mengatakan sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah bahwa jiwa yang tenang Nafsu al-mutmainnah Dia senantiasa percaya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dia kokoh dan dia tetap tegar ya, Apapun yang dia hadapi Dia tidak akan pernah kenal yang namanya putus asa Dia tidak akan pernah kenal yang namanya akan takut dalam kehidupan dunia ini dan dia senantiasa optimis jiwa yang tenang senantiasa nafsu mutmainnah senantiasa tenang bersama Allah Subhanahu wa taala semua sudah ditakdirkan Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah diberikan Allah Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta ya Allah tidak ada yang menghalangi apa yang telah Kau berikan dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang telah Kau halangi oleh karena itu jiwa yang tenang senantiasa yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. 50 tahun semuanya sudah ditentukan. Dan jiwa yang tenang senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, mengambil sebab, dia harus berusaha, dia harus bekerja, dia harus berdoa, dia harus meninggalkan maksiat karena perbuatan maksiat merupakan sebab mendapatkan musibah. Perbuatan maksiat merupakan sebab terhalangnya dari banyaknya kebaikan dan perbuatan ketaatan merupakan sebab dari datangnya banyaknya banyak kebaikan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, jiwa yang tenang summa yatma'innu ila qadarillah azza wa jal fayaslimu lahu wa yarda. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa menerima takdir Allah dan ridho. Maka keadaan yang kedua tadi sabar, Orang yang mendapat musibah dia bersabar. Dia tidak senang dengan musibah tersebut tapi dia tidak sampai mengatakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Seperti berteriak nangis yang dikenal dengan istilah an-niyahah, hukumnya haram karena ditinggal oleh orang yang dicintainya. Maka orang yang sabar adalah tidak suka dengan musibah tersebut, namun dia menahan dirinya, tidak melakukan dan mengucapkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga orang mendapat musibah ridho. Ridho dengan apa yang dia dapatkan. Maka jiwa yang tenang dia ridho. Yardo. Dan menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah orang dapat musibah. Dia bersyukur. Ini dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Riwayat Ibnu muwajah Nabi ketika dapat musibah beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ikhwan fitin rahimani wa rahmakumullah. Jiwa yang tenang fala ya'si ala ma fatahu wa la yafrah bima atahu li'anna al-musibata fihi muqaddarah qabla an tasila ilaih. Maka jiwa yang tenang adalah jiwa yang tidak pernah kenal putus asa terhadap apa yang tidak dia dapatkan dari kehidupan dunia ini dan dia tidak gembira dengan apa yang telah datang kepadanya. Karena apa? Karena musibah sesungguhnya sudah ditetapkan sebelum sampai kepadanya. Wa qabla an yukhlaq sebelum dia diciptakan. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." bahwa Allah telah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum pencipta langit dan bumi. Jiwa yang tenang dia meyakini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma asabaka lam yakun liyukhtiak, wa ma akhtaka lam yakun liyusibak. Apa yang akan menimpamu maka tidak akan pernah meleset darimu dan apa yang meleset darimu sekali lagi tidak akan pernah menimpa dirimu. Jiwa yang tenang akan sangat yakin dengan hal ini. Jiwa mutmainnah, nafsu mutmainnah sangat yakin dengan keadaan tersebut. Dia yakin apa yang akan diberikan Allah. Tidak akan ada orang bisa menghalangi. Allahumma la mani'a lima afaita wa mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang telah kau berikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi maka kita jangan sampai berputus asa menghadapi apa saja. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran sangat besar agar kita memiliki jiwa yang tenang, memiliki nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang senantiasa ingat kepada Allah, nafsu yang senantiasa dia beriman kepada nama dan sifat Allah sebagaimana yang telah dikabarkan diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang percaya kepada keadaan setelah kematian, kepada alam barzah, kepada hal hari kiamat, dan juga jiwa yang tenang, jiwa yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa ma yu'min billah yahdi qalbahu. Tidaklah yang menimpa dari musibah kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang terjadi pada kaum muslimin yang ada di Sumatera Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka. Ya. Memang terjadinya musibah terkadang karena adanya perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian orang kemudian akibat dari perbuatan dosa tersebut menimpa kepada yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Ittaqu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Takulah kalian kepada musibah, kepada bencana yang akibatnya tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat salah saja, tapi menimpa semuanya. Ingat ya kita bagaimana kisah seorang raja dari Yaman yang namanya Abrahah ketika dia bersama pasukannya pasukan gajah mau merobohkan Ka'bah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم فقالت يا رسول الله كيف يحصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم فقال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tentara yang mau menyerang Ka'bah. Kemudian ketika tentara tersebut yaitu tentara Abrah ini bersama pasukannya yang kita kenal dengan pasukan gajah alfil ya. Kemudian pada suatu saat ketika sudah sampai pada satu tempat Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dihancurkan, dimusnahkan dari awal sampai akhir?" Sementara di antara mereka ada orang yang jualan saja, ada orang yang tidak memiliki niat untuk menghancurkan Ka'bah. Apa kata beliau? Maka dihapuskan semuanya, dimusnahkan semuanya, kemudian nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Artinya meskipun ada orang di antara mereka yang tidak berbuat salah, karena berada di lingkungan tersebut maka mendapatkan akibat dari musibah dan bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah, bencana yang menimpa orang Islam itu semuanya menjadi kebaikan. Sebagaimana juga Nabi SAW bersabda, "Idza arada Allah bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah menyegerakan siksanya di atas dunia ini. Wa idza aradallahu 'abdihi al-syarra amsakahu bi dhanbihi fayuwafi yaumal qiyamah fayuwafi bihi yaumal qiyamah rawahu Tirmizi. dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba maka dia pegang dengan dosanya dibiarkan dia berbuatan dosa kemudian nanti akan disiksa di hari kiamat maka di sini apa yang menimpa orang Islam merupakan semuanya kebaikan ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syauqatu syaquha illa kafarallahu biha min khotayahu rawahu muslim Di dalam menimpa seorang Islam dari bencana, dari penyakit, dari kesedihan, dari kegundahan, dari semua yang tidak menyenangkan bahkan duri yang menusuk kaki orang Islam kalau dia bisa bersabar maka Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosanya maka di samping kita percaya kepada takdir maka orang yang percaya kepada takdir ketika mengalami musibah-musibah yang ada maka dia katakan sesungguhnya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga kita diberikan kesabaran ketika kita mendapatkan musibah. Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Wala yajidu dhalika illa fil mu'min. Idza asabtu sarra syakara fa kana khairan lah wa idza asabtu darra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman semua urusannya, semua perkaranya itu menjadi baik baginya. Ketika dia dan hal ini tidak ada kecuali pada orang beriman. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan menjadi kebaikan. Ketika dia mendapat musibah dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Karena berapa banyak orang mendapatkan kenikmatan dari jabatan disalahgunakan, mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak benar, ketika mendapatkannya demikian juga disalahgunakan korupsi dan seterusnya orang mendapatkan kenikmatan dihambur-hamburkan orang mendapat kenikmatan dia dia dikeluarkan zakatnya dilibatkan untuk naik haji karena apa karena memang dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala demikian juga orang dapat musibah berapa banyak orang dapat musibah tidak tahan dengan musibahnya kemudian dia mencaci maki Allah Subhanahu wa taala wal billah Kemudian dia mengakhiri hidupnya karena sakit yang menaun tidak sembuh-sembuh. Maka ini semua bukanlah sifat orang beriman. Sifat orang beriman yakin bahwa semuanya merupakan takdir Allah. Sifat orang yang beriman dia yakin bahwa semuanya akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan oleh penulis jiwa yang tenang, an-nafsu al-mutmainnah adalah jiwa yatma'innu ila qadarillahi azza wa jal wa yarda jiwa yang membenarkan dan mengimani takdir Allah tenang dengan takdir Allah menerima dan ridha tidak marah wala yashku tidak mengeluh wala yatrib imanu dan imannya tidak goncang dan dia tidak putus asa apa yang tidak dia dapatkan dari keinginannya demikian juga dia tidak gembira dalam pengertian gembira yang tidak pada tempatnya apa yang dia dapatkan. Karena apa? anal musibah fihi muqaddarah. Karena musibah yang dia alami, yang dia dapatkan merupakan perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an tasila ilaih sebelum sampai kepadanya. Wa qabla an yukhlaq sebelum dia diciptakan. Inna Allah kataba maqadir khala'iq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf rawahu Muslim. Tidaklah sesungguhnya Allah menetapkan takdir-takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ikhwan Fiddin, rahimani Warahmatullah. Itulah jiwa yang yang tenang. Jiwa yang tenang adalah berkata selain selainnya di antara orang-orang salaf, wal abdu tusibuhul musibatu fayalamu annaha min indillah fayarda wa yaslam. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang dimiliki seorang hamba ketika dia ada musibah, dia tahu bahwa musibah tersebut datangnya dari Allah dan dia ridho, dia terima. Dia sampai dia menggerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang wanita yang sedang menangisi anaknya yang meninggal di kuburan. Kemudian wanita tersebut mengatakan dengan perkataan yang tidak tidak uh, tidak seharusnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dengan mengatakan iya engkau tidak merasakan apa yang kurasakan dan wanita tersebut tidak tahu kalau yang berkata adalah Nabi. Setelah berlalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan kepada wanita tersebut bahwa orang yang tadi datang adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai orang beriman dia menyesal dengan perkataannya, sikapnya kepada Nabi. Lalu datanglah ke rumah Nabi dan minta maaf dan Nabi bersabda SAW, Innama sabru inda as ula. Sesungguhnya yang namanya sabar adalah ketika pertama kali dia mendapatkan musibah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sifat yang sabar ketika kita mendapatkan musibah apapun. Sabar dalam pengertian menahan diri karena as-sabru maknanya adalah habsun nafas. Menahan diri Eh, Sabar ada tiga macam. As-sabru fi ta'atillah. As-sabru fi an, eh, as-sabr an maksiatillah. Wa sabr ala qadarillah. Sabar tetap menjalankan ketaatan meskipun dia mengalami musibah. Sholat tetap dijalankan. Taat kepada Allah tetap dijalankan. Meskipun mendapatkan musibah, tetap menahan dirinya tidak berbuat maksiat. Terkadang ada orang yang mendapatkan musibah, kemudian dia melarikan dirinya kepada perkara yang diharamkan Allah, entah itu minum minuman keras atau dia mendengarkan musik atau yang lainnya, menari-nari dan seterusnya dengan tujuan menghilangkan stres, menghilangkan tegang, menghilangkan kepenatan dan seterusnya karena musibah yang dia alami. Tapi orang yang bersabar adalah meskipun dapat musibah dia tetap sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Orang yang mendapatkan musibah dan bersabar dia tetap menjauhi larangan Allah dan orang bersabar dia menerima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jiwa yang mutmainnah, an-nafsu al-mutmainnah. Wa amma tumannatul ihsan fayya at-tuma'nina ila amrihi imtisalan wa ikhlasan wa nusha. Adapun ketenangan ya, jiwa yang tenang tadi adalah jiwa yang senantiasa tenang ketika dia menjalankan perintah Allah ikhlas dan dia nus wa nushan yaitu uh, tenang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala fala yadim ala amrihi iradatan wala hawa dan dia tidak mendahulukan keinginan dan nafsunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala wala taqlida wala yusakin syubhatan tu'aridu khabara wala syahwatan tu'aridu amr amrahu dan dia tidak membiarkan subhat menyelisihi khabar Allah Subhanahu wa taala dan dia juga demikian tidak membiarkan syahwatnya menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Maksudnya orang yang jiwanya tenang, memiliki nafsul mutmainnah, maka senantiasa mengerjakan perintah Allah, tidak mendahului perintah Allah terhadap hawa nafsu dan kehendaknya, keinginannya dikalahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jiwa yang tenang adalah wala yusakinu subhatan tu'aridu khabarahu. Dia tidak membiarkan, tidak mendiamkan subhah yang ada, subhah di sini adalah kerancuan menyelisihi khabar Allah Subhanahu wa taala. Bisa diambil contoh barangkali di sini ketika orang mendapat musibah, ada sebagian orang ketika barangkali hilang kehilangan mobil, kehilangan motor, atau anaknya sakit keras mau meninggal atau orang lain yang dia cintai, kemudian ada syubhah, ada kerancuan yang datang kepadanya. Coba kamu datang kepada fulan, datang kepada paranormal ini, datang kepada dukun ini, atau namanya bukan dukun, bukan paranormal, tapi namanya ustadz atau sebagainya. Dia bisa memberitahukan kepadamu di mana motormu yang hilang, mobilmu yang hilang, dia bisa membantumu bagaimana orang yang hilang bisa kembali dan seterusnya. Dia, dia bisa beritahu kepadamu bagaimana usaha yang pas bagimu sekarang kamu bangkrut untuk usaha yang pas bagimu untuk masa depanmu maka datanglah kepada dia dia bisa menebak apa yang akan terjadi ini subah maka jiwa yang tenang ya subahnya tidak akan subah seperti ini tidak akan bisa menyelisih perintah apa namanya khabar Allah yaitu etikot keyakinan-keyakinan yang sudah dia pegang sebelumnya. Demikian juga jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah maka tidak membiarkan syahwatnya, keinginannya, nafsunya menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal marrat dia anzalaha manzilatal wasawis allati la in yakhiru minas sama'i al ardi ahabbu ilaihi min an yajidaha. Bahkan ketika hal tersebut ada subha, ada syahwat yang dia uh, dapatkan, maka dia apa namanya dia dudukkan, dia letakkan seperti letaknya wasawis yaitu waswas ya. Lain sampai-sampai seandainya orang tersebut harus jatuh dari langit ke bumi lebih dia sukai daripada mendapatkan syubhat dan syahwat tersebut. Ikhwan Fidin Rahimani wa Rahmakumullah Itulah jiwa yang tenang Kemudian Jiwa yang tenang adalah Fa'idha Fa'idha itma'anna minasyak ilal yakin Wa minal jahli ilal ilm Wa minal ghiflah ilal zikr Wa minal khiyana ilal taubah Wa minal riya ilal ikhlas Wa minal kadib ilal sidid Wa minal ajiz ilal kais Orang yang jiwanya tenang adalah dia rada lari dari yang ragu kepada yang yakin. Kalau dia ragu, maka dia mencari yang yakin. Orang yang memiliki jiwa yang tenang, dia lari dari kebodohan kepada ilmu. Kalau orang tersebut belum mengetahui sesuatu tentang ilmunya, maka orang yang memiliki jiwa yang tenang, memiliki nafsu mutmainnah, maka dia segera mencari tahu, mencari ilmu terhadap kebodohan yang dia miliki. Wa minal ghifla ila dzikr, ketika dia lalai dia ingat kepada Allah. Wa minal khiyana ila taubah, ketika berkhianat dia segera bertaubat kepada kepada Allah. Karena Allah mengetahui khianat telahyun mengetahui mata-mata yang berkhianat kepada Allah. Ketika riak dia kembali kepada ikhlas. Ketika dia ber, berdusta kembali kepada kejujuran. Ketika dia lemah kembali kepada kecerdasan, lemah dia akalnya kembali kepada kekuatan akalnya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Fa inda Zalik, takunu nafsuhu mutmainnah. Maka pada keadaannya demikian menjadilah jiwanya jiwa yang tenang. Wa aslu zalika kulluhu yal yabdah allati kasafat an qalbihi sinatal ghiflah wa adat lahu qusural jannah. Maka pokok atau pangkal dari semuanya itu adalah al yabdah. Dia bangkit, dia sadar ya dan kesadarannya telah membuka hatinya dari tidur panjang dari kelalaian dan dari kesadaran tersebut telah menerangi baginya menuju istana-istana yang ada di surga. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Fara'a fi dawi hadhihi al-yaqda ma khuliqa lahu wa ma sayalqahu bayna yadayhi min hin al-maut ila dukhuli daril qarar Wa ra'a sur'ata al-intida'i ad-dunya wa qillata dan hati yang jiwa yang tenang tadi melihat pada cahaya kesadaran tersebut apa yang telah diciptakan baginya dan apa yang akan dihadapi baina yadayhi min hinil maut apa yang akan dihadapi ketika dia menghadapkan menghadapi kematian menuju kepada negeri akhirat dan dia mengetahui surat kidoi dunia cepatnya putusnya dari kehidupan dunia ini oleh karena itu Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa yang tenang. Demikian kita akan lanjutkan uh, untuk pembahasan nafsu lawamah dan juga nafsu amarah besok pada kesempatan berikutnya dan kita lanjutkan dengan sebagaimana biasanya tanya jawab nah, saya berikan kepada al-ahal fawaz hafizahullah taala nah. jazakallah khairan ya ustaz Demikian ikhwatal Islam azanillah yakum sesi materi untuk kesempatan sore hari ini dari pembahasan uh, tazkiyatun nufus. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung di 0218236543 dan dengan pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dari mana dengan siapa ibu? Uh, dengan Umum Umu Umar. Silakan ibu. Uh, ini Ustaz, saya mau bertanya. Eh, saya posisi saya sekarang sebagai seorang istri ya Uh, ta tapi ketika nafsu na apa nafsu mutmainah itu uh, muncul ya Ustaz ya. Uh, terkadang suami tidak mendukung Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya. Makasih nah. Ustaz. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. ya. Uh, sebaiknya seorang suami dan istri selalu bekerja sama dalam masalah kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja samalah dalam masalah kebaikan dan ketakwaan, jangan bekerja sama dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Maka di sini kalau suami mengerjakan kebaikan dukung oleh istrinya, demikian sebaliknya. Dan semua tidak berjalan mulus Terkadang ada suami yang tidak mendukung istrinya berbuat baik karena salah paham dalam memahami melihat perkara tersebut. Maka bagi seorang istri adalah dia bersabar, adalah dia senantiasa menjelaskan, memberikan buku, memberikan eh, keterangan-keterangan dan jangan lupa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berapa banyak yang tadinya suaminya tidak mau mengikuti kebenaran, jauh dari kebenaran dengan kesabaran seorang istri ya karena memang baru tahu istri pun juga baru tahu kemudian dia tidak ah, bosannya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Akhirnya suaminya juga ikut um, ikut ngaji, ikut mengerjakan kebenaran-kebenaran yang sudah di, diketahuinya. Maka di sini kuncinya adalah bersabar dan mendoakan untuk sang suami tersebut dan memberikan penjelasan ya selama suaminya tidak melarang Eh, apa namanya atau menyuruh kepada hal yang kufur ya jangankan yang kufur yang maksiat pun tidak boleh ditaati la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq Oh, ini nama ta'atu fil ma'ruf. Nabi mengatakan tidak ada ketaatan dalam rangka kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanya kepada yang baik. Namun untuk mensosialisasikan eh, kebaikan yang difahami tidak baik oleh sang suami ini, maka uh, perhatikan metode-metode yang baik sehingga bisa diterima dan bisa juga mengikutinya. Di samping itu jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hati ini adalah berada di antara dua jemari di antara jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Mintakan kepada Allah. Allah a'lam. Demikian. Nah, terima kasih untuk Ustaz. Kami persilakan berikutnya ada Ibu Farida di Cipinang, Jakarta Timur. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya tadi dengar eh, eh, ceramah Pak Ustaz, kita kan harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu ya. Iya, iya. Eh, kalau misalnya kita ini lagi ada usaha, terus usaha kita lagi mengalami ya, katakanlah lagi ada musibah gitu kan. Iya. Terus kita kan udah minta sama Allah kita udah berdoa. Terus kita juga udah mohon. Terus kita juga ke, uh, ini ada temen misalnya gitu minta um, doa juga sama temen itu temen itu ya kayak inilah kayak ustadz gitu yang tadi ceritain ustadz saya doain dong saya gini gini itu gimana tuh ustadz iya iya hmm, nah, maksudnya iya, itu termasuk hmm. apa gitu iya meminta doa ya. dari orang itu soleh ah, gitu ya. minta doa dari orang-orang soleh ya, gitu nah. Ustaz baik terima kasih ya. ibu ya, nah. terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Ustaz ya baik uh, ya tetap kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah dan jangan lupa berusaha dan berdoa. Berusaha, berdoa, kemudian tawakal. Kalau berhasil bersyukur, kalau dia mengalami kegagalan dia bersabar. Maka lima perkara ini jangan sampai lupa, yaitu berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah setelah berusaha dan berdoa, kemudian berhasil bersyukur, kalau gagal bersabar. Dan jangan lupa dengan berdoa dan doa Allah sudah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah padaku pasti aku kabulkan. Ya. Dan Nabi mengatakan yustajabu lakum ma lam ya'jal fayaqulu da'autu wa lam yustajab li. Rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu setiap kalian itu dikabulkan doanya selama tidak terburu-buru. Siapa orang yang terburu-buru? Adalah orang yang mengatakan aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Maka ini orang yang katakan terburu-buru sehingga terburu-buru untuk dikabulkannya doa merupakan penghalang dikabulkannya doa. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya adalah apakah boleh minta doa kepada orang lain, kepada orang soleh maka itu termasuk perkara yang disyariatkan dalam Islam yaitu bertawassul dengan diantaranya dengan minta doa kepada orang lain doa doakan kepada Allah swt sebagaimana eh, Nabi juga pernah mengatakan kepada para sahabat ya akan ada orang eh, dari Yaman bersama orang-orang Yaman yaitu Uwais bin Amir ya maka kalau ketemu orang tersebut mintakan mintalah doa ya didoakan kepada Allah kepadanya untuk akan untuk ampunan. Karena apa? Karena doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah. Penyebabnya diantaranya adalah karena dia itu baik kepada ibunya. Sebagai kemudian Umar bertemu dengannya dan Umar minta doa kepadanya. Demikian juga dalam hadis yang lain, ya, Nabi ketika Umar mau umroh, dia mengatakan ya ukhai la tansana ika wahai saudaraku jangan lupa dengan doamu maka meminta doa kepada orang beriman, kepada orang soleh, termasuk perkara-perkara yang disyariatkan dan termasuk tawasul yang disyariatkan. Namun jangan berhenti di situ. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Karena doa itu sendiri merupakan ibadah. Ad-doa wal ibadah. Doa itu merupakan ibadah dan bahkan merupakan setinggi-tingginya ibadah ya setinggi tingginya ibadah demikian Allah Allah. Nah terima kasih Ustaz kemudian ada Ibu Imah di Cimanggis yang sudah menunggu silahkan Ibu. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Islam kan sangat menganjurkan puasa ya. Puasa kan identik sama lapar. Jadi yeah. pertanyaan saya, apa hikmahnya sabar menahan rasa lapar gitu? Mm -hmm. Oke, okay, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Yeah sangat banyak sekali hikmah kita menahan rasa lapar. Di antaranya kita bisa memahami dan bisa merasakan bagaimana orang-orang miskin menahan rasa lapar. Ada uh, berita yang pernah sampai kepada kita bahwa ada seorang ibu dan anaknya mati karena kelaparan. Ya, bagaimana kita merasakan orang-orang yang lapar? Sehingga kalau kita bisa merasakan beginilah lapar itu, ya, maka kita akan tergerak untuk menolong dan membantu orang-orang jangan sampai mereka kelaparan. Mari kita bayangkan sekarang ini kita rasakan bagaimana musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang berada di Padang di Sumatera Barat dengan berbagai macam kekurangan yang sedang dan uh, mereka alami pada saat sekarang ini. Bagaimana seandainya itu menimpa kita sementara kita berada pada keadaan yang berkecukupan bahkan berlebihan ya. Oleh karena itu dan hikmah yang ada adalah di antaranya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin yang mereka mengalami kelaparan, kekurangan dan sebagainya. Sehingga uh, kita tergerak untuk membantu mereka. Itu di antara hikmah yang ada. Di antara hikmah yang lain adalah uh, menurut ilmu kedokteran ya badan kita ini ketika dipakai terus untuk menggiling makanan ya seperti mesin maka ketika diistirahatkan ya sepertinya di, dibersihkan maka itu juga akan mengandung pada kesehatan. Ada hadis tapi dibahas oleh para ulama namun maknanya secara kesehatan dibenarkan yaitu sumu tasihu. Puasalah ya maka membuat sehat kalian. Tapi hadisnya didoakan oleh para ulama. Namun maknanya sesuai dengan uh, apa namanya uh, arti yang diberikan uh, oleh kesehatan bahwa dengan berpuasa itu maka banyak manfaat dari sisi kesehatan yang bisa didapatkan oleh seorang. Allahu a'lam bisawab. Namun ibu sekalian, nah. ya, hikmah ini jelas. Banyak perkara-perkara yang lain yang belum tentu kita bisa mendapatkan hikmahnya. Ya, ketika Allah memberikan ini apa hikmahnya? Maka apa kata Al Imam An Nawawi yang dinukil oleh Syekh Al Hasan eh, Al Halabi dalam kitab Ahkamul Hidain, ya, dan kita Ahkamul Hidain beliau mengatakan di situ menukil perkataan Imam Al Imam An Nawawi bahwa ya kalau kita belum bisa memetik hikmah dari perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup bagi kita mengikuti perintah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Nah, untuk yang pertama dari Ummu di Setu, barakallahu fikum ya Ustaz. Bagaimanakah kita menempatkan antara rasa khauf dan uh, roja di dalam beribadah dikaitkan dengan uh, begitu banyaknya kisah-kisah yang uh, saya dengar dari wafatnya ataupun pingsannya uh, para ulama uh, ataupun orang-orang alim karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Ya, ini, ini memang penting sekali bagi kita lebih-lebih pada zaman sekarang ini antara khauf dan roja itu harus senantiasa membingkai ibadah kita. Al-khauf yaitu rasa takut, khawatir. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Al-khauf khawatir dan takut kepada siksa dan ancaman Allah. Al-khauf terhadap apa yang bisa menggagalkan amal-amal kita di hadapan Allah. Tapi harus ada al roja yaitu mengharap. Ya, itu mengharap. Seperti takutnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu ketika mendengarkan hadis tentang tiga orang yang pertama kali disiksa oleh Allah, dihisab dan disiksa oleh Allah dimasukkan ke neraka pertama kali, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah karena tidak ikhlas karena ingin disebut sebagai pemberani. Yang kedua orang belajar ilmu dan belajar Quran tidak ikhlas karena ingin dikatakan sebagai alim dan qari. Seorang dermawan yang tidak ikhlas karena ingin dikatakan sebagai orang dermawan maka dihisab pertama kali dimasukkan neraka pertama kali oleh Allah setelah mendengar hadis tersebut Muawiyah menangis dan pingsan. Ya, menangis dan pingsan. Sampai seperti itu dan banyak kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan betapa khawatir dan takutnya para salafus soleh mendengar hal itu. Demikian juga sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab ya Alhamdulillah, hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam Para salafus saleh menangis ketika mendengarkan hadis Nabi, "Inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli al jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'ala kitab fa ya'malu bi'amali bi'amal nar fa yadkhuluha." Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan di surga di masa hidupnya sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Kemudian ketentuan menentukan lain. Pada akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuklah dia ke dalam neraka. Apa kata beliau? Kata uh, Ibnu Rajab Hambali, banyak di antara salaf menangis dengan adanya hadis ini. Karena apa? Karena khawatir dirinya masuk ke dalam golongan tersebut. Itu salah soleh. Orang yang akidahnya sudah lurus, ibadahnya sudah sudah mantap, tapi masih seperti itu. Karena khawatir. Bagaimana dengan kita? Tentu saja kita mimbar bil aula lebih utama untuk senantiasa takut jangan terlalu jangan terlalu pede dengan apa yang kita lakukan, ya namun kita harus senang ketika kita melakukan kebaikan man sarratu hasanatuhu wa sa'atu sayyatu fa huwa mu'min rawahu nasai barang siapa senang ketika mendapatkan kebaikan mengerjakan kebaikan dan sedih ketika melakukan kejahatan keburukan maka tandanya dia beriman maka kita meletakkan uh, al-khauf al, al, raja dalam segala ibadah yang kita lakukan ya jangan-jangan ibadah kita ini kurang dari sisi ini, dari sisi ini sehingga kita minta ampun kepada Allah. Namun kalau kita biarkan hanya sekedar khawf, maka para ulama mengatakan kalau orang ibadah hanya khawf saja, maka dia bisa masuk kepada khawarij. Kalau hanya rojak saja, maka bisa masuk kepada murjiah. Kalau hanya al-hub cinta saja, masuk kepada zindik. Maka ahlu sunnah wal jamaah ya sebagaimana terdapat dalam tahzib al-aqidah al-islamiyah di situ, di situ disebutkan bahwa al-sunnah wal jamaah oleh Profesor Dr. Al-Jibrin Abdullah bin Al-Jibrin mengatakan di situ hendaklah al-sunnah dalam beribadah berbing dibingkai oleh al-khawf wal raja wal mahabbah yaitu rasa khawatir rasa takut ya jangan-jangan ibadah kita nggak terima takut akan siksa Allah dan ar-raja mengharap meskipun kita mendapat itu tapi kita nggak putus asa ketika mendapatkan kesalahan karena ria, karena kurang kurang ini, kurang itu dalam ibadah, kita minta ampun kepada Allah dan segera kembali kepada Allah dan kita beribadah dibangun di atas cinta. Demikian Allah wa alam. Nah, Kemudian untuk selanjutnya ada masih dari pesan singkat dari uh, saudara Ridwan di Jakarta dan uh, eh, Umo Naila dari uh, Jakarta juga yang pertanyaannya hampir sama. Ustaz Barakallahu Fikum, uh, bagaimanakah caranya agar eh, senantiasa menjaga hati ini uh, senantiasa tenang? Karena uh, saya pernah menja uh, menjalani atau mendapatkan sesuatu musibah yang uh, sangat menguncang jiwa. Setelah musibah itu terjadi, uh, uh, saya merasakan bahwasanya hati sangat sulit sekali untuk bisa tenang dan bahkan kadang suka uh, bah, dan bahkan kadang uh, Allah Subhanahu wa taala kami ulangi dan bahkan kadang uh, saya terlupakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berupaya untuk membaca zikir-zikir baik pagi ataupun petang dan membaca Al-Qur'anul Karim namun masih tetap saja melaku, uh, merasakan ketidaktenangan di dalam uh, hati dan batin saya. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya semoga Allah Taala memberikan pertolongan ya. Ihfadillah yahfadka kata Nabi. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidu jahat. Jaga Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Artinya akan mendapatkan pertolongan Allah. Dan yakinlah inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Harus yakin dengan itu. Maka jangan dibiarkan hati kita terjerumus dan terlena serta lari jauh uh, apa namanya berkutat dengan musibah yang kita alami kita kembalikan kepada Allah memang tidak apa namanya tidak sama orang dalam menghadapi musibah namun harus sama dalam hal apa dalam hal keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala maka obati dengan apa dengan berzikir kepada Allah obati dengan apa dengan yakinnya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala maka obati bahwa semuanya itu akan musnah semua milik Allah bahkan jiwa badar kita yang kasar ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingat-ingat seperti itu, maka kita akan e, mengembalikan semuanya kepada Allah dan ucapkan ketika ada musibah ya ini semua merupakan qadar takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah ya qadar Allah wa faal. Semua takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah maka Allah melakukannya. Ya jangan sampai kita mengatakan lau lau seandainya begini seandainya begini tidak boleh. Maka katakanlah ini semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa menghilangkan dan mengurangi apa namanya rasa sakit dalam hati ini ketika kita ah, mengalami musibah yang sangat besar dan kalau kita menjaga Allah insya Allah Allah akan menjaga kita dan jangan sampai kita minta perlindungan Allah ya jangan sampai kita menantang ya Allah saya sudah kuat saya silakan uji bahkan kita disuruh berdoa Rabbana la tuhamilna ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانsurna على القوم الكافرين Ya Allah janganlah engkau bebankan kepada kami perkara-perkara yang kami tidak mampu ampunilah kami maka uh, jangan sampai biarkan ketika dapat musibah tersebut dia terlena terus kita serahkan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala minta pertolongan kepada Allah wasta'inu bis sabri was salah mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Allah alam. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Taib. Taib. Selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk sore hari ini Ustaz ya dari Bapak Arif di Duren Sawit. Ustaz saya pernah uh, mendengar bahwasanya e, eh, dosa syirik adalah dosa yang e, terbesar dan tidak akan diampuni. Saya pernah melakukan dosa syirik Uh, apakah uh, saya masih bisa diampuni apabila bertobat di uh, sebelum mati saya jazakallah khair? Iya, memang betul perbuatan dosa sebagaimana Nabi menanyakan kepada sahabat hal adullukum uh, hal unabbiukum bi akbaril kabair qalu bala ya Rasulullah al isyraku billah wa uqul walidain. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, "Iya ya Rasulullah, yaitu syirik, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua." Maka kesyirikan ini merupakan dosa besar yang paling besar yang tidak akan pernah diampuni pelakunya kalau dia mati dalam keadaan begitu. Kalau dia sebelum meninggal, ya, maka dia bertobat maka diterima tobatnya dengan syarat tobatan nasuha. Tapi kalau dia mati, belum bertobat, maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan dosa syirik mati dalam keadaan begitu dan mengampuni dosa yang lain. Allah SWT berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan syirik, maka haram Allah haramkan baginya surga dan tempatnya ada neraka, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbau zalim. Namun kalau rasa selain itu apa kata Nabi? Allah berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi al ardi khataaya, thumma laqitani la tusyrik billahi la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi kurabiha maghfiratan." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanan gharib. Wahai anak Adam, seandainya kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Maka di sini kalau kita bertobat sebelum kita meninggal dan Allah akan menerima tobat hambanya. Malam yughirnallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughirghir. Allah akan menerima tobat hambanya selama eh, apa namanya nyawanya belum sampai kepada kerongkongan atau matahari terbit dari barat maka segera minta ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, mohon ampun dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunannya. Dan jangan merasa apakah Allah sudah mengampuni, pasti diampuni oleh Allah. Sebagaimana Nabi bersabda Allah SWT berfirman, hadis dari Bizar, Al-Ghifari, Al-Imam Muslim, Ya, bena, ya, ya, ibadi, Ya, ya ibadi innakum tukhti'una bin laili wan nahar wa ana astaghfiru adz-dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa di siang hari dan malam hari dan aku mengampuni dosa semuanya maka minta ampun kepada aku. Nabi SAW bersabda, "Kullu kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan yang paling baik adalah orang yang mau bertobat maka kalau bapak bertobat dengan sebaiknya pasti Allah akan menerima tobatnya demikian Allah alam nah jazakallah heran eh, ya Ustaz atas eh, pertemuan, yang bermanfaat ini dan eh, mungkin untuk menutup eh, acara ini kami persilahkan untuk eh, kesimpulan akhir tafadhol Ustaz baik Ikhwan Fidim, kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa jiwa kita ini ya ada sifat yang pertama jiwa yang mutmainah sudah kita bahas. Kemudian jiwa lawamah dan jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan buruk. Maka periksalah jiwa kita ini sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an Hasabu Periksalah dirimu, jiwamu sebelum nanti dihisap oleh Allah dari kiamat. Jangan terlalu banyak memikirkan kekurangan, jangan jangan memikirkan kekurangan orang lain, tapi pikirlah kekurangan kita masing-masing, di mana letak kekurangannya, maka orang yang cerdas senantiasa mengukur dan menilai kekurangan aib yang ada pada dirinya kalau toh dia memikirkan orang lain dalam rangka untuk menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala demikian mudah-mudahan bermanfaat wallahu alam bissawab.